kajian pada saat ini kita berada di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah Sayyid Habib Abdullah bin Ali Haddad rahimahullah, taala Kita masih berada di dalam penjelasan-penjelasan yang ada sangkut pautnya dengan sadaqatut tatawwu serta menghadapi orang-orang fakir miskin. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ومن المذموم المحذور تعيير الفقراء بفقرهم wastihqaruhum liajlihi dan dari perbuatan yang tercelah serta terlarang menjelekkan dan mencaci maki serta menghina kaum fakir miskin. Jadi kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menghina, menjelekkan atau mencaci maki orang-orang yang ditakdir oleh Allah mendapatkan kehidupan yang melarat. Karena kesemuanya itu <clears throat> sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala serta sifat fakir bukan merupakan sifat yang tercela. Hanya orang itu kalau kebetulan tercoba dengan sifat melarat atau sifat fakir, hendaknya dia berusaha bagaimana mencari jalan keluarnya agar dia selamat dari sifat fakir. Nah, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang fakir itu sendiri tentu dia tidak salah. Dan sifat fakir itu bukan sifat yang tercela. Maka kita tidak boleh mencaci maki begitu juga menghina orang-orang fakir miskin. Malah sifat <clears throat> fakir atau sifat miskin itu merupakan syiarul anbiya wa hilyatul asfiya nabi-nabi rata-rata dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang bersifat kurang di dalam ya <clears throat> nabi atau rasul <coughs> yang diberi kekayaan oleh Allah SWT hingga dijadikan raja yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman itu ya Nabi, ya Rasul dan ya Raja. Tapi umumnya rata-rata Nabi-Nabi dan Rasul ditetapkan oleh Allah Swt dalam kehidupan yang kurang. Memang mereka tidak suka dunia. Mereka zuhud di dalam soal dunia. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW ditawari oleh Allah Subhanahu Wa Taala gunung menjadi emas tidak mau. Biarlah dalam kehidupan miskin. Maka seringkali tidak mempunyai bahan makan, tidak mempunyai apa yang harus dimakan. Ada kalanya sampai tiga hari tidak makan. Jadi dalam keadaan yang demikian, nah, maka sifat fakir, fakir bukan sifat tercela, maka kita tidak boleh menghina orang yang sedang ditakdir oleh Allah fakir. Begitu juga beberapa ulama, beberapa aulia ditakdir oleh Allah sedemikian rupa. <clears throat> Termasuk Al-Imam Syafi'i <clears throat> rahimahullahu ta'ala masih kecil dalam masa belajar ilmu, mengaji ilmu sampai membeli kertas untuk menulis pelajaran tidak ada. Terpaksa menulis pelajaran ilmu yang dia terima pada tulang-tulang. Ini tulang-tulang hewan bekas dimakan orang dan sebagainya itu yang diambil untuk dia tulis sampai bertumpuk di rumahnya karena akan membeli kertas tidak ada uang tidak mempunyai itu keadaan Imam Syafi'i begitu juga ada seorang namanya Ashirazi ulama besar dia punya pakaian hanya satu kalau pakainya diangkat diataskan bawah kakinya tambah kalau di bahkan dadanya tampak tidak punya pakaian padahal itu ulama sahabat dan sufi termasuk awliya Allah nah begitulah keadaan nah, jadi sifat fakar adalah termasuk syiar anbiya dan hilyatul asfiyah lalu dalam hal ini orang kadang-kadang bertanya mengapa Nabi Muhammad saw di dalam doanya bertawud atau berlindung pada Allah SWT dari sifat fakat Allah na'udzubika minal fakat dalam hadis yang lain minta kecukupan Allah minna sekolah ghina artinya fakir itu ada fakir yang sangat tidak baik hingga menjuruskan orang itu kepada na'udzubillah sifat kufur karena Nabi bersabda kadal fakru an yakuna kufran hampirlah ke kefakiran itu menjerumus kepada ke, kekufuran menjadi kedua orang kufur. Jadi kalau fakar selalu ingat pada Allah, fakar yang biasa. Nah ini adalah fakar baik yang disebut biasanya disebut miskin. Maka Nabi Nabi berdoa, Allah maj'alni miskinan wahsyurni fil zubratil masakin. Jadi menghina, mengecek, mengecek orang fakir ini adalah larangan dalam syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Malah secara keadaan orang, ada kalanya orang yang menghina orang fakir, kemungkinan orang fakir menjadi kaya yang menghina dibalik oleh Allah menjadi miskin. Nah, inilah keadaan-keadaan miskin. Jadi sifatnya para aulia halia itu sifat kebagusan. Jadi halia itu sifat kebagusan. Jadi sifat kebagusan, keindahan. والتكبر عليهم والاستهانة بهم والاستخفاف بحقهم وتقديم الأغنياء إلى أهل الدنيا عليهم فكل ذلك kesemuanya itu جرائم المحظورة fahzar min Bersombong terhadap orang fakir Dan menghina orang fakir Meremehkan orang fakir Dan mengutamakan orang yang kaya Terhadap orang fakir karena dunia Itu adalah dosa-dosa Yang dilarang oleh syariat agama Allah Jadi Kita memuliakan orang itu bukan karena kayanya. Kita memuliakan orang karena takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Toh Allah sudah berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang termulia dari kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang sangat takwa. Jadi kalau orang itu sangat takwa dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang itu dimuliakan oleh Allah. Itulah harus kita muliakan dan itulah betul-betul orang yang mulia. Bukan orang mulia karena kayanya, karena keduniaannya. Maka kita pun memuliakan orang jangan karena kekayaannya, jangan karena keduniaannya. Malah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Man akrama ghaniyan li ghinahu Zahaba ini. Barang siapa memuliakan Orang kaya Karena kekayaannya Hilanglah dua pertiga keagamaannya Jadi kalau orang memuliakan orang Karena kayanya Orang yang memuliakan itu merosot sudah keimanannya Merosot jiwa keagamaannya Malah sampai dua per tiga kita memuliakan orang kaya bukan karena kayanya, tetapi kita memuliakan orang kaya itu kalau dia murah, woman, suka eh, dan dermawan, membantu fakir miskin, membantu bangunan-bangunan Islam dan sebagainya. Itu kita muliakan, kita hormati karena amal perbuatannya, karena kemurahannya, karena dia suka memperjuangkan agama Allah dengan harta bendanya, bukan karena kekayaannya itu. Nah, di sini maka laki-laki dan perempuan dari kaum muslimin harus betul-betul mengetahui hal demikian ini. Jadi mengutamakan orang kaya karena kayanya terhadap orang fakir itu adalah perbuatan yang dilarang oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang itu walaupun dalam keadaan fakir jangan menunjukkan sifat hina. Ini juga begitu. Seorang yang ditakdir oleh Allah fakir itu jangan menunjukkan dirinya sifat hina. Ya sifat biasa saja. Anggap orang fakir tidak mempunyai uang sama sekali, tidak punya apa-apa, pakaian biasa. Jalan diembong di jalan istirahat, jalan biasa saja yang gagah begitu. Jangan menunjukkan orang begitulah Sebab kita harus menunjukkan sifat baik. Kata Alimam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam syairnya. Wala turiyannan nasa illa tajammulan. Naba bika dahrun au jafaka khalilu. Ada seorang syair yang mengatakan. Janganlah kau tampakkan pada manusia kecuali yang baik. Parasnya, sifat badannya, keadaannya. Tunjukkan yang baik, yang gagah, jadi jangan kita menunjukkan kepada orang itu fakir. Tidak boleh kita menunjukkan orang, eh menunjukkan diri kepada orang kita ini sangat fakir, melarat tidak. Kita tunjukkan susah kita, melarat kita, butuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan Nabi Yakub alaihissalam waktu mendita susah, sedih karena anaknya atau putranya Nabi Yusuf alaihissalam tidak ada. Nabi Yakub tidak menyerahkan susahnya kepada manusia tidak melapor melaporkan susahnya pada manusia tapi apa kata Nabi Yakub ini asku basi wa husni ila saya melaporkan mengeluhkan sedih dan susahku kepada Allah Subhanahu wa taala nah jadi siapa saja yang ditakdir oleh Allah jadi orang fakir, miskin, tunjuklah biasa. Jangan tunjukkan begitulah kepada manusia. Tentu nanti dihina manusia. Karena ini sifatnya manusia. Jadi tampakkan yang baik. Memakai pakaian, walaupun pakaian lama tidak baru, tapi yang bersih. Nah, kan begitu toh sudah pakai lama, nggak dicuci, hampir 10 bulan. <laughs> ya, baunya begitu, keadaannya begitu. Wah, ini tidak boleh. Walaupun pakainya dua tiga, nah, tapi yang bersih, cuci yang bersih yang ada. Ya disetrika ya apa lah, kan begitu toh. Maksudnya yang baik bukan sudah melarang menunjukkan melarang tambah dihina orang jadi jangan butuh pada orang butuh pada Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang biasa nah ini jadi bagaimana ikhtiarnya bagaimana usahanya dan sebagainya nah, memang kalau dihina orang sebetulnya ya tanpa keadaannya begitu kurang baik dan sebagainya. Nah, bagaimana? Ini ada salah sendiri nanti. Seperti Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Ada pengemis <laughs> rupanya jembel. Sudah. Nanti dibuka muka gitu Makan sudah dibuka di latar di halaman saja. Berapa hari datang pengemis gagah pakaiannya. Wah ini didudukkan dimasukkan, didudukkan tempat yang baik, diberi makan. Ditegur orang, eh Aisyah kenapa? Sama-sama miskin. Kemarin itu orang kamu sambil beri di halaman sana. Yang ini sambil beri dihormati. Iya, karena ini menunjukkan kegagahan dirinya itu tidak menghormati dirinya. Jadi itu orang tidak menghormat dirinya. Melarat juga menjatuhkan diri dirinya. Ini kan tidak, walaupun dia miskin, tapi memang mau memuliakan dirinya. Nah orang itu kata saya anzilun nasa manazilahum dudukkanlah orang pada kedu kedudukannya. Nah orang harus menunjukkan Walaupun fakir jangan menunjukkan kedudukannya orang yang jatuh. Nah, ini. Jadi yang gagasannya Ya contohnya orang jual di pasar nggak laku, pulangnya itu yang gagas, gagal gagas <laughs> kasih gagal. <laughs> jangan, jangan, jangan lupus begitu. Tapi tahu kawan kami yang tahu itu oh, alamat. alamat tidak laku. Nah tidaklah kita ada uang tidak ada uang jalan gagal. Nah inilah wala turian dan nasa illa tajamunan. Jangan kalau menunjukkan apa-apa pada manusia hari yang baik dalam keadaan diri. Tapi kebutuhan kita, hajat kita, kemelaratan kita langsung kita laporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dalam dua pihak inilah dibina oleh Islam. Yang kaya jangan menghina yang miskin. Yang miskin jangan menjatuhkan dirinya. Jangan menjatuhkan derajatnya. Nah, di sini jangan menunjukkan dia butuh pada manusia. Kita semuanya butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Toh Allah sudah menegur kita semuanya. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Kamu adalah fakir kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah. Wa'azim nas ala qad ta'zimim lillahi wa rasulih. Atas kita diperintahkan mengagumkan orang, memuliakan orang menurut ukuran pengagungan orang-orang itu sendiri kepada Allah dan Rasulnya. ala qadri ta'zimihim lillahi wa lirasulih. Orang yang memuliakan Allah, orang yang memuliakan Rasul, itulah yang kita muliakan. Nah, Kalau orang memuliakan Allah dan Rasul, anggap tingkatnya 75, lalu kita ketemu orang yang memuliakan Allah dan Rasul tingkatnya 50, Tentu orang yang memuliakan Allah tingkat 75 ini kita kita muliakan daripada yang 50. Apalagi orang yang tidak memuliakan Allah dan Rasul tidak usah kita muliakan. <clears throat> nah, maka orang Islam tidak boleh memuliakan orang kafir. Tidak boleh memuliakan orang musyrik. Tidak boleh memuliakan orang munafik. Tidak boleh memuliakan orang ahli muka dan maksiat. Orang-orang yang sudah tidak memuliakan Allah dan Rasul, bagaimana kita muliakan? Di sini masalahnya. Sudah kita contohkan. Seorang yang tidak sholat datang. Walaupun dia kaya. Tidak boleh kita mur Karena orang yang tidak tidak sholat. Dia manusia, kita lakukan sebagai manusia biasa. Tidak kita muliakan. Karena orang ini tidak memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Melanggar perintah Allah, tidak sujud rukuk kepada Allah, tidak melakukan salat pada Allah, bahkan dia mungkar dan maksiat, melanggar syariat Allah SWT, tidak boleh kita muliakan. Apalagi orang kafir, tidak boleh kita muliakan. Kita mau muamalah hubungan biasa, tidak kita dewa-dewakan atau kita muliakan. Nah, di sini. <clears throat> Malah ada hadis dari Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang kafir itu oh, jalan di kampung, sempitkanlah jalannya Desaklah dia sampai terpepet, terjepit dalam jalannya. Karena Ini adullah. Nah, saya begitu. Kita ini hanya amar ma'ruf nahi munkar mengajak dia mau susah, mengajak apa lainnya, Betul kita tidak boleh mengganggu, membunuh dan sebagainya, tetapi toh tidak boleh memuliakan. Karena dia musuh Allah. Nah, jadi salah besar kalau orang Islam memuliakan orang kafir. Kadang-kadang memuliakan orang kafir lebih daripada orang Islam sendiri. Nah, bagaimana? Kita hanya menarik mereka. Nah, ini kalbab menarik untuk dia masuk Islam. Nah, ini patut ada bil, bil hikmah wal mawdu hasanah billati hiya ah dan sebagainya ada caranya. Tapi lama memuliakan ini tidak boleh. Nah, sekarang ada ahli datang ahli yang mau mengajar Quran di kampung, ada guru ngaji di kampung apa biasa anak-anak ada biduan datang, kita mau lihat mana? Kira-kira. Ya. Ada guru ngaji kampungan istilahnya. Iya. Kejadian itu datang. Ada wah ini sangres biduan menyanyi yang sing naik di podium bahkan main di bar ya wah datang kira-kira begitu yang kita muliakan bagaimana nah kita lihat mana yang mengagungkan Allah jelas orang yang mengajar Quran karena Nabi Muhammad SAW bersabda khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama ini sebaik-baik kamu orang yang belajar Quran dan mengajar Quran ini mengajar kalamullah wah kita muliakan wah ini orangnya mungkar dan maksiat sering naik di podium dia sebagai sangers dan sering main di bar jadi ini ada orang yang demikian ini perbuatannya ini. Nah, jadi perbuatannya ini perbuatan yang tidak baik. Nah, ini tidak boleh kita mulia. kalau kita sudah mendekat-mendekat, nah kita nasihati supaya tobat. Ini kita tarik namanya. dekat, dekat, dekat mau tobat. Nah ini diterima berarti sudah selesai dari perbuatan itu. Tapi kalau orang itu tobat, atta ibu minazam bika lazam balut. Nah, sama kita kedatangan pen, oh, terkenal pencopet atau pencuri terkenal sudah datang. Kita muliakan tidak? Tidak kita muliakan. Bagaimana kita muliakan? Nah, di sini jadi kita memuliakan orang itu menurut ukuran kepengagungan orang itu terhadap Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Jadi siapa yang dimuliakan oleh Allah kita muliakan. Jangan kita memuliakan orang yang tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sama dengan kita memintakan maghfirah orang yang ada jaminan akan dimaghfirahi oleh Allah. Tapi orang yang ditutup tidak akan dimaghfirahi oleh Allah, boleh kita maghfirah istighfarkan? Tidak boleh. Allah SWT berfirman, Inna wa la yaghfiru an Allah enggak akan memberikan maghfirah orang-orang yang musyrik, mati kafir. Allah bernutup, kita mintakan maghfirah, tambah apa tambah dosa kita. Di sini masalahnya. Dalam hadis ada la taqulu lil munafiq sayyid. Tuan. Padahal munafik kita katakan tuan tidak perlu. Nah, ini jadi ini suara uh, pengagungan pada hadis itu. Jangan memuliakan, jangan menggelarkan gelar mulia kepada orang munafik, artinya musyrik dan kafir. Nah, ini tapi kalau kalimat Tuhan ini hanya untuk biasa, ya katakan biasa sekarang kata-kata Pak, Mas dan sebagainya, bukan bukan bukan kata kemuliaan, tidak apa-apa untuk biasa. Tapi kalau kata-kata untuk memuliakan, untuk memuliakan kata-kata umpamanya engkau, anda, sampean dengan panjenengan, karena itu panjenengan ini memur, akan kita wah, kita, kita sanjung. Orang kafir nggak boleh kita kita apa? Kita muliakan. Sama dengan bahasa Arab, kalau kita ketemu ulama menyebut nama ulama al mukarrom kepada pencuri al mukarrom <laughs> boleh tak? Iya nggak boleh kita. <laughs> Ya sama tuh. Datang kita nyambut agam orang bandar sudah al mukarrom <laughs> boleh tak? Tidak boleh. Ini kata-kata memur. Kan kalimat Tuhan ini bagaimana? Wah ini biasa, umpamanya tidak apa-apa. Tapi kalau ini kata-kata sebagaimana dalam hadis, ini kata-kata pemuliaan, ini tidak benar boleh nah, Kalau istaksinya tuan toko artinya yang punya toko. Nah, kalau di segi kalimat Arabnya kita pakai sahib sahibut tukan tuan tuku artinya yang mempunyai itu tuku tuan tuku di sini maksudnya tuan tuku artinya pemilik tuku yang memiliki tuku bukan kata-kata pemul nah, nah, maka tadi saya sudah katakan kalau kata-kata ini kata pemuliaan tidak boleh kita memuliakan orang kafir dalam pergaulan muamalah biasa itu pun nah, yang kita muliakan siapa yang dimuliakan oleh Allah walaupun keadaan melarat dan miskin bagaimana toh ini orang-orang yang dekat pada Allah Subhanahu wa taala tadi sudah saya terangkan firman Allah Subhanahu wa taala inna akramakum indallahi atqakum kalau ada orang yang mulia bangsawan hartawan lalu dia takwa kepada Allah amalnya soleh sampai tingkat aulia ulama wah ini orang Orang yang sangat dimuliakan orang karena menjamak semua sifat kemuliaan. Maka wa'azimin nasa ala qadri ta'zimihim lillahi wa rasulih. Muliakanlah orang itu menurut ukuran pengagungannya terhadap Allah dan Rasul. Ini. Jadi kita sudah diberi sifat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang orang Islam tidak boleh tunduk pada orang kecuali kepada orang yang betul-betul ini tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada hadis. Kalau kita menjumpai orang sombong, kita harus sombong. At-takabbur alal mutakabbir sadaqah. Nyombongi orang sombong itu malah sedekah. Hmm. Nah, bagaimana? Jadi kalau ada orang sombong kita jangan jangan tunduk, kita harus tunjukkan. Nah, ini masalah. Sebab jangan sombong. Kita bukan sombong, cok melawan orang yang sombong. Jangan dikira semua orang hina, jangan dikira semua orang rendah, jangan dikira semua orang jatuh. Dia sendiri yang mul, mulia sombong tidak begitu. Maka kita perintahkan melawan orang yang sombong. Ini melawan namanya. Melawan orang sombong adalah saudara, saudara. Begitu. Ada orang sombong, wah mutakabir, ya Lantas kalau kita menunduk tambah di hina, injak-injak kita nanti. Nah, ini masalah. Apalagi orang Islam terhadap orang kafir, tidak boleh tunduk sama sekali. Sampai zaman Nabi Muhammad SAW diwajibkan oleh Allah orang Islam satu harus berani melawan sepuluh orang kafir. Nah, sepuluh lama-lama-lama diturunkan oleh Allah. Orang Islam satu harus berani melawan orang kafir dua. Hukum ini tetap sampai kiamat. Sampai sekarang. Jadi orang Islam satu harus berani menghadap orang kafir dua. Jadi begini, kalau orang Islam satu menghadap orang kafir dua, lalu Islam takut lari, salahnya Si Islam salah. Karena dia takut dan lari menghadap dua. Tapi kalau umat tiga, empat, banyak dia takut lari ini masih tidak salah. Tapi ya kurang baik, tapi nggak salah. Tapi kalau menghadap dua aja, lari ke pelayu maksudnya, ah, ini adalah salah. Ini ukurannya satu dua. Jadi satu harus berani menghadap kafir. Orang kafirnya di palu. Tidak apa-apa, Allah Maha Kuasa. <laughs> Nah, jadi sedikit banyak itu dari surat itu semuanya dari kekuatan hati. Ya. Gajah besar sama sebutkan. Iya. <laughs> Iya. Jadi gajah besar, gajah sebut kecil, malah malah yang menang, semut yang menang. <laughs> ya, nah, itu bukan mesti orang kuat besar gajah tidak begitu. Jadi orang Islam harus kuat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah Sayyidina Ali, ini perang Khandaq. Perang Khandaq itu orang Islam dalam kota Medina. Lalu mereka orang Islam membuat parit, segelangan parit ya parit. Sudah orang kafir azab orang kafir datang. Ada pemimpinnya orang kafir, penglimanya atau komandan di antara komandan orang kafir namanya Amr bin Wud al-Amiri. Amr bin Wud al-Amiri orang besar, besar kuat Wah ini parit ini tidak ada bisa, kuda tidak bisa melompat, semua tidak bisa. Tapi dia memaksakan diri kudanya dilarikan berapa kali nggak bisa, wah akhirnya bisa melompat. Dari kuatnya orang dan dari bagusnya kudanya. Jadi bisa melompat ke, ke daerah senam. Nah, teriak dia, ayo datang maju satu-satu. Siapa yang berani? Semua nggak ada yang berani. Sahabat-sahabat tidak ada jawab. Ini sumbar ini. Siapa berani maju pada saya kata dia. Satu-satu. Semua diam dan Sayyidina Ali jawab, anak ya Rasulullah, saya." Sayyidina Ali waktu itu umurnya masih ya dua puluh lebih berapa. Jadi belum sampai tiga puluh lah masih. Kata Sayyidina Ali saya, kata kami jangan. Masih yang lain lagi. Wah ini sumbar terus. Kata kami, siapa berani menghadap amat Tidak jawab. Kedua Sayyidina Ali jawab lagi sampai ketiga. Sampai keempat saya Ali saja lainnya nggak berjalan. Kata Nabi ya sudahlah berangkat kamu. bani oleh Nabi di uh, eh, topi baja, sulbani tak apa. Berangkat jalan senang. Wah ini naik kuda orang besar. Eh, saya datang tanya orang, eh siapa kamu? Ya tutupan senang tutupan pakai. Saya Ali bin Abi Thalib. Oh jangan kamu masih muda, masih anak-anak dan ayahmu dulu, tak kawan saya, teman saya. Saya nggak senang bunuh kamu. Jangan mana paman-pamanmu datang, datang ke sini. Sumban, jangkar. Kata Sayyidina Ali, biar kamu tidak mau membunuh saya atau segan, tapi saya ingin membunuh kamu. Marah itu, marah akhirnya saya dipukul, pedangnya masuk ke tapi bajanya, ya, sudah pancap ini, oleh sana dihantamnya, putus kaki. Jatuh ini kakinya diambil orang. Diambil sini kakinya dilempar ke orang. Maksudnya dari bakal Sena Ali, dialah Sena Ali kena orang naik unta jatuh mati. Kuatnya orang ini. Akhirnya sampai di hari tahun Sena Ali mati. dikasih ditandangi sampai mati. Mati takbir Sena Ali. Nah, Sena Ali muda. Badannya lah besar. Wah ini orang besar dan kuat. Lebih dari jempal. <laughs> Iya. <laughs> Jadi begitu. Iya. Ya, jadi oleh Islam tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau sudah begitu, ah ini. <clears throat> jadi tawakal kepada Allah Subhanahu <clears throat> wa taala. Bukan bukan karena asma, bukan karena apa itu karena akidah, karena kekuatan i, iman. Kadang-kadang orang pakai itu, pakai ini macam-macam, kadang-kadang pakai jimat sekali, ya pakai itu satu, tapi hatinya kecil, ada apa, -apa lagi dulu. <laughs> Ini sabuknya penuh ini ya, sabuknya penuh isinya. Belinya lima puluh ribu. ya, ada apa lali dulu? bagaimana? Itu bukan salah apa, soal dan ketabahan hati karena kei, keimanan. Akhirnya kalau ditawakal pada Allah, tidak ada barang. Dunia ini tidak ada besar. Kenapa? Yang maha besar adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak apa-apa, sudah katakan Allah Akbar. Tuhan maha besar, semua kecil. Jadi gitu. Jadi kekuatan hati itulah yang menjadi itu kekuatan. Nah, jadi orang Islam tidak boleh takut walaupun bagaimana <clears throat> terhadap orang-orang yang musuh yang menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang takwa Allah, orang itu ta'zimullah, orang itu bakti pada Allah, pada Rasul, walaupun bagaimana ini kita muliakan, ini orang besar. di wa'azimin nas ala qadri ta'zimihim lillahi wa rasulih <clears throat> wa iqamatim dan penegaan mereka terhadap agamanya <clears throat> bagaimana pelaksanaan orang itu terhadap agamanya terhadap syariat Islam ini yang kita muliakan wa ma'rifatin bihaqqih dan orang yang ma'rifat pada haknya engkau ma'adzaka fuqara al aghnia meskipun mereka itu fakir atau miskin maka kita lihat ini ta'zimullah wa inul ahli iqamatuddin orang taat pada Allah dan sebagainya ini kita muliakan yang jelas harus kita memuliakan itulah nah yang dapat memuliakan orang yang dimuliakan oleh Allah itu tandanya dia itu mulia orang memuliakan orang yang dimuliakan oleh Allah. Tandanya dia itu sendiri orang mulia, artinya tahu diri, tahu hak dan tahu kebenaran. Pernah Nabi Muhammad SAW duduk penuh orang, sudah sesak tempat itu, tidak ada tempat lagi, sudah penuh, penuh di samping di samping Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Abu Bakar dan beberapa sahabat lain lain penuh. Sayyidina Ali datang berdiri di sana menengok sana, mencari cari lowongan tempat tidak. Nabi diam saja mau lihat sahabatnya yang bagaimana. Semua dia dalam garis tempat. Sayyidina Bakar ini minggir ke sana. Sayyidina Bakar sendiri minggir ke sana. Mari, Nah, saja. Jadi Sayyidina Bakar minggir, lantas dia datang ke Sayyidina Ali duduk di antara Nabi dan Sayyidina Abu Bakar. Nah, Ali Lalu Nabi spontan bersabda, layak liful fadla li ahlil fadli illa zul fadli <clears throat> tidak mengetahui kemuliaan bagi orang yang mulia kecuali orang yang mulia la ya'riful fadla li ahlil fadli illa zul fadli tidak mengenal kemuliaan bagi orang yang mulia kecuali orang mulknya. Jadi kalau orang itu memuliakan orang karena orang itu mulia dimuliakan oleh Allah, dia sendiri itu termasuk orang mulia. Nah, ini masalah. Nah, jadi <clears throat> itu meningkatkan derajatnya sendiri. Jadi tahu kedudukan. Sekarang banyak ada seorang wali Allah atau alim, walaupun dia fakir, payama saja pakainya, Datang, kita berdiri, kita muliakan. Berarti kita ini tahu di tahu diri. Nah, ini kalau kita tahu diri. Berarti kita termasuk orang yang kenal mulia, kenal kemuliaan. Orang oh, yang kenal kemuliaan itu sifatnya juga mul mulia. Nah, Jadi sabda Nabi Muhammad SAW, alaihi wasallam la ya'riful fadla li ahlil fadli illa dzul fadli نعم للفقراء عند الاستواء مع الأغنياء في الديانة زيادة لفقرهم Iya, kalau si kaya tadi sama dengan si fakir di dalam keagamaannya, ketaatannya, ketakwaannya sama. Jelas yang kaya ini lebih mulia. Fakir kaya sama taatnya, sama takwanya. Nah, dalam ketaatan sama, dalam ketakwaan sama, dalam keagamaan sama, tapi jelas yang namanya Goni kaya ini masih lebih mulia karena ada kekal yang sendirinya ini lebih mulia sama dengan ini mukmin ini mukmin sama semua baik mukmin tapi yang satu ini mukmin kuat badannya kuat tubuhnya kuat dan kekuatan pikiran sekali kuat ini tentu lebih mulia ya, daripada ini maka Nabi Muhammad SAW bersabda al mukmin خير للمؤمن آه. المؤمن القوي المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير jadi al mukminul qawi khairun minal mukminul dhaif wa fi kullin khair. Jadi orang mukmin yang kuat ini lebih baik daripada mukmin yang lemah. Mas padahal dua-dua baik ada riwayat al mukminul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mukminil dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih tersuka kepada Allah dari mukmin yang tidak kuat, yang lemah. Sama mukminnya, tapi ini adalah lebih baik, lebih kuat. Baik. Kuat harta bendanya, kuat tenaganya, kuat segalanya. Baik. Nah, kalau sama-sama tentu saja. Kalau amalnya sama pada zaman Nabi Muhammad SAW ada orang-orang fakir miskin dari kaum muhajirin datang pada Nabi Muhammad SAW kaum fakir miskin datang ya Rasulullah kawan-kawan kita yang kaya enak mereka dapat pahala besar lah mengapa kata Nabi ya mereka sholat sama dengan kita sholat mereka puasa sama dengan kita puasa hanya mereka dapat mengeluarkan zakat, dapat sedekah, infak fisabilillah, kita tidak dapat, kita miskin. Ah, ini masalahnya. Mau kamu lebih mulia daripada mereka, lebih besar pahalanya. Oh ya, sudah bisa ya. Setiap habis sholat, bacalah 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 Allah Akbar sempurnakan seratusnya dengan la ilaha illallah wa la lah laul mulku wal hamd yuhyi wa ala kulli ini kalau kamu jalankan ini lebih mulia kamu dari mereka lebih besar pahala dari mereka daripada mereka wah senang sih kamu fakir jalankan jalankan jalankan jalankan jalankan orang-orang yang kaya senang ikut serta mereka baca sekali yang kaya-kaya Datang lagi si fakir miskin ini, ya Rasulullah kita kalah terus kalah. kenapa? Ada apa? Mereka sholat sama dengan kita sholat, zakat sama dengan sholat zakat. Dan sekarang mereka zikir sama dengan kita zikir. Dan mereka mengikir dengan sedekah. Wah, kalah lagi kita. Apa kata Nabi? Zalika fadlullah. Yuktihi man yasha wallahu fadlullah. Ya Sudah, itu fadlullah dari Allah. Allah mungkin Ya sudah sama-sama mengamalkan ibadat, sama-sama zikir, sama-sama taat, tapi ini kaya bisa infak dan sebagainya tentu saja lebih afdal. Justru kenapa ada begini? Ini favor dari Allah. Allah yang memiliki. masih sudah. Nah ini Allah semangat Jadi kalau sama ini kaya ini miskin, sama ibadatnya, sama takwanya kita memuliakan tentu lebih dari bakatkan tadi kepada orang yang kaya bukan karena kayanya karena jadi ibadahnya, taatnya dan perjuangannya di amwalihi. bagus saja. Sekarang <clears throat> kalau umpama memberi hidangan makan, nah, ini masalah gini, memberi saja, bukan memuliakan, memberi hidangan makan. Ini sama, santri semua santri, ya anggap empat orang yang dua ini kaya, yang dua miskin. Ya, tapi sama taatnya. Kita akan memiliki makanan hidangan, kita dahulukan mana? <laughs> miskin beli dulu. Iya, nah, ini, ini kan membutuhkan dan pemberian ini kan membutuhkan. Sama-sama kita muliakan, tapi dengan pemberian bahan makan. ini kita muliakan. Kita utamakan dengan sendiri. Jangan yang kaya diberi lebih, ini nanti dikasih <laughs> diberi sisanya saja wah itu tidak boleh menghina itu kita sama-sama sudah taruh taruh sudah silahkan besar sama sudah taruh dulu silahkan besar kan ini ah, ini agak kaya satunya lima lima wah ini yang satu satu wah ini tidak boleh begitu menghina ya kan menghina tidak paling yang butuh itu yang fakir saat sedikit pemberian makanan sedikit maka lil fuqara'i ala inda istiwa kepada sama-sama ma'al aghniya fit diyana di ziyadatun ada kelebihan Kisarun pun ke sepuluh mukilah tertifat akhir nasi Nah, jadi kalau hal-hal ini kita lebih utamakan fakir karena ini lebih kita utamakan di dalam memberi makan dan sebagainya karena mereka ini Nah, ini jadi kita lebih utamakan bukan tingkat kemuliaannya, kemuliaannya ini tentu lebih lebih mulia. Nah, tapi kalau sekarang kita memberikan apa ini kita lebih dahulukan. Karena mereka ini banyak tidak dihirukan orang fakir. Nah, kita ini kita samakan. Kalau memberikan apa-apa kita dahulukan dan apa. Nah, ini masalah. Festival adalah penghiruan, tidak dihirukan orang. Kebanyakan satu dan dihirukan. Sudah datang sama-sama sekarang ya fakir ya kaya datang sama-sama sama ini orang santri pun sama ada yang kaya ada yang miskin datang lantas disambut oleh pihak dan sebagainya nah ini saja kita harus bagaimana eh, apa yang kaya lebih mulia lebih mulia lebih utama kami itu tapi kita ini jangan menusuk saatnya ini nah, hal-hal nah, yang sebangsa pemberian sudah ini kita dahulukan supaya tidak tersing tersinggung nah, ini masalahnya karena orang fakir biasanya tidak dihirukan orang. Kalau datang begitu sudah wangi saja tidak bicara, dimuliakan. Ini masih apa? Tersinggung. Tersinggung mesti lihat bajunya nanti. Kawan-kawannya pakai bol, ini pakai biasa apa ya pak. Lihat, wah saya pakai ini apa jadi? sambut. Nah ini terus menusuk perasaan. Jadi hal ini harus ada kebijaksanaan. eh biasanya orang itu lihat pakaiannya nah itulah ya nah ini kayanya sebagainya kita tidak biasa apa mestinya dan saya بخلاف الأغنياء فإن نفوس الغافلين والأكثر الناس بشأن تعظيم الأغنياء لعظمة الدنيا التي بأيديهم في نفوس الغفلة Kebanyakan orang hanya memuliakan orang kaya karena mereka lalai. ini al-ghuflah, lalai memuliakan orang karena kekayaannya. Nah, ini nah, jelas. Jadi kita harus pokoknya kembali kepada apa yang telah ditentukan oleh ajaran agama Allah SWT kita memuliakan orang karena pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini masalah. Saya rasa sampai sekian dulu karena ada beberapa masalah masih belum saya jawab. Semoga apa yang saya jelaskan menjadi manfaat bagi kita fitri wal dunia wal akhirat. Ada beberapa masalah yang belum saya sampaikan, yang belum saya jawab. Masalah apakah puasa mutih atau makannya nasi putih saja. Nah, ini puasa putih. Soal puasa, asal dia berpuasa sesuai dengan garis Allah boleh. Soal bukanya terserah. Mau makan nasi saja, ya nggak apa-apa. Mau air saja, ya nggak apa-apa. Mau buah-buah saja, ya nggak apa-apa. Asal puasanya sama dengan ukuran syariat. Sekarang orang berpuasa, sudah nanti berbuka nggak makan apa-apa, hanya makan nasi atau tidak makan apa-apa yang bernyawa artinya mak dari dari makhluk yang bernyawa biasanya tidak makan ikan dia makan daging ya boleh saja jadi makannya hewan atau makanan ya, yang bukan bernyawa artinya bukan dari daging atau ikan ya boleh saja memang itu ada amalia amalia tidak boleh makan apa-apa yang diruh yang mempunyai nyawa. Ada itu, memang ada amaliah amaliah begitu. Kebanyakan amaliah amal itu dari orang golongan maghrib, maghrib orang maghrib. Nah ini boleh saja sudah. Adapun yang tidak boleh ini pati geni. Nah ini diterangkan juga, eh, ditanyakan juga, bolehkah orang menjalankan puasa pati geni? Nah, Jangan lagi puluh hari. Anggap tujuh hari, tiga hari. Jangan lagi empat hari, tiga hari. dua hari. Terusan itu dinamakan wisol. Wisol itu diharamkan, tidak boleh. Nah, Rasulullah SAW anil wisol. Jadi wisol itu dua hari dua malam berpuasa tidak berbuka sama sekali dua hari tidak malam. Ah, enggak boleh. Larangan syariat. Ini namanya wisol. Ya sama, ya tidak berbuka sama sekali Dua hari, dua malam Tidak berbuka sama sekali Berarti kan sambung Wisal nah, ini namanya sambung Dua hari, dua malam Tapi Rasulullah jangan sendiri misal ditekan sama Nah sampai Rasulullah bagaimana kalau misal Lain saya Kalau saya ini diberi makan, diberi minum oleh Allah Langsung dilakukan demi minum Lain Nah itu jelas tidak boleh Nah jadi dua hari, dua malam Tidak berbuka sama sekali Ini tidak boleh Sehari semalam masih hari sama masih boleh 24 jam lah istilahnya itu boleh kalau sampai dua hari dua malam tidak boleh harus harus berbuka walaupun hanya permen sedikit pokok ada tanda tidak kuat ya, nah, sekarang soalnya sebelum kefadilannya keburiannya dulu. Nah, sekarang sudah saya terangkan sekarang boleh. Kalau pati geni tidak boleh. Nah, sekarang masalah fadilah. Fadilah apanya? Nah, sekarang puasa waktu dia berbuka, makan hanya nasi saja. Cari fadilahnya. Lebih afdal yang mana? Yang afdal itu kalau orang berpuasa berbuka kurma. Ini Abdul ya. Katanya afdal ya. Jadi kurma itu afdal. Sunnah Rasul ya. Sunnah. Kalau tidak ada kurma air. Tidak ada sesukanya. Ini kalau cari afdolnya. Kalau ngambil afdolnya kembali kepada sunnah Rasul dulu. Karena tiba Rasul mana yang dianggur Rasul dulu afdol. Nah, jadi kalau kita berbuka afdolnya pertama kali apa? Kurma. Bukan nasi. <laughs> ya, bukan roti. Tapi boleh-boleh kan begitu. Nah, tapi apa namanya afdolnya yang tanya afdolnya berbuka itu yang afdol adalah kur kurma. Malah kalau ada kurma air. Orang kalau fikir kan kalau ada kurma barang manis, nah, ini lah masalah. Itu dimaksud mutim puasanya. Setiap makan itu tidak pakai ikan, pokoknya mutim. Dia ini tujuannya untuk melaksanakan kelakuan entah dari mana itu, ya. <laughs> dan dari mana dan tidak tahu. Itu ada cara lain, tapi yang disoalkan itu tidak begitu. Apakah puasa mutih? Nah, ini yang disoalkan ini puasa mutih. Puasa bukannya. Nah ada lagi kalau amalia amal Saben hari makannya cok putih saja karena dia menjalankan menjalankan apa namanya wiritan ya umpamanya dia baca jangan kawi tujuh ribu ya kawi dia kuat dia gak salah <laughs> dia dia amalkan kata dia ini sampai amalkan tapi syarat makanannya harus nasi dan air bak sudah pilihannya tidak boleh sabar makan begitu saja ya boleh saja nggak apa-apa asal tidak membahayakan diri dirinya tidak boleh kalau dimaksud itu mutih itu ya boleh sholat tidak apa-apa supaya mandi ya ini ada lakon aspa itu begitu ada caranya laki amalia itu ada macam-macam ada kalanya disuruh baca di tengah sungai ada amalia orang golongan aspa ini nah, tapi jangan main-main aspa melarat itu <laughs> iya jangan jangan main-main aspa. lebih baik doa biasa itu lebih lebih lebih mantap, lebih kuat, dan lebih hak. Nah ini rasanya. Tapi macam-macam ini di kitab syariat, tapi di kitab ulama-ulama ada. Ada itu amalia-amalia. Tadi sudah saya katakan, itu masuk banyak dari mawaribat. Mengamalkan itu. Kadang-kadang ya kawi diamalkan. Ayat kursi 300, wah, itu diamalkan. Ada kadang-kadang untuk mendatangkan jin. <laughs> Ya, wah itu saya putih sama macam-macam. Nah, ini. Jadi tidak mengganggu diri, apa-apa boleh saja asal kembalinya kepada tuntunan dalam syariat syariat tidak ada pelanggaran hanya nah, ada pun pati geni ya, yang disoalkan lagi puasa pati geni ini bagaimana nanti sudah sebelahkan misal wisol tidak boleh jangan lagi tujuh hari dua hari pun juga tidak boleh wisol nah, apalagi puluh hari meluang dulu ya masuk ruangan parit, kita ya, juglangan parit, gali tanah di dalam dia sudah 40 hari gak makan apa-apa sama sekali. Nah. Kita tanya lah sholatnya bagaimana? <laughs> iya, meluang begitu, lah sholatnya bagaimana? Gak sholat sekali tambah dosa. ke sholat, iya, 40 hari lagi bagaimana? Nah ini, dia macam-macam gitu. Pokok kekuatan akidah. sih. Nah, Ya baca doa-doa itu kita diperintahkan baca doa. Ah, doa usilahul mumin, Nah, itulah. Nabi waktu dalam peperangan itu Nabi kalau menghadap musuh Nabi doa. Kalau Nabi ikut musuh doanya begini, ya malika yaumiddin, iyyaka a'bud wa iyyaka asta'in. Itu musuh bisa kutar kalau Nabi takut, wah ini orang jahat, ini bahaya, orang bahaya. Nabi berdoa, Allahumma inni aj'aluka fi nahri wa a'udzubika min syarri. Itu hal-hal yang dia doanya lagi. Allahumma inni aj'aluka fi nahri. Ya Allah, saya jadikan kekuasaan engkau di leher mereka, cekeklah mereka. Dan saya, saya terlindung dari gangguannya. Itu tidak bisa berbuat apa-apa orang. Allah yang kuasa. Kita jalan, wah ini takut, ini orang jahat. Apalagi orang-orang perempuan ini penting sekali doa-doa macam itu. Jalan, wah ini ada orang-orang duduk tak kenal sendirian. ini suka megang perempuan kenapa? Baca sudah Allahumma inni aj'aluka fi nahrikal satu. Kalau banyak Allahumma aja aj'aluka fi nuhurihim wa a'udzubika kami suruhihim. Itu orang sudah kuat apa-apa dicekek oleh Allah SWT. Sudah tidak bisa ke jalan. Nah, kan aman. Ini doa langsung bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu perang juga begitu Nabi ambil pasir, lemparkan hebatnya syahatul wujud, syahatul wujud dilemparkan, semua mata orang kafir kena debu. Kenapa? Pasirnya. Nah, ini doa-doa itu nggak usah mutik. <laughs> ya, nggak usah mutik itu doa spontan. Pokok ikhlas lillahi taala insya Allah diterima oleh Allah. Nggak usah mutik. Nah, mutik dari haram boleh wajib itu ya putih dari haram <laughs> aja jangan sampai kena makanan minuman yang haram ini harus ini wajib nah, ketiga bagaimanakah hukumnya suami menyamakan esnya dengan badannya ibunya wah ini zihar nanti itu ada hukum zihar zihar itu orang laki suami menyamakan esnya ke, ter, kepada ibunya itu namanya hukum jihad. maka istrinya itu dianggap kamu itu seperti ibu saya atau jalannya atau kakinya dan sebagainya atau anggota badannya itu bisa hukum apa? Jihad. Nah, jihad itu ada diteruskan dengan kepala ini kena denda ada kafal jihad harus merdekakan budak satu kalau tidak ada dia harus puasa dua bulan 60 hari berturut-turut kok oh, ini zihar. Maka jangan suami me mengatakan pada istrinya kamu sama dengan ibu. Ini jangan. Ya, saat Ini hukum zihar. Ada hukum zihar. Walaupun guyon. Walaupun kuyon tidak boleh. Tapi Islam ini ya masalah hubungan kawin. Masalah tala masalah hal ini. Ya, ini guyonnya ini jadi betul. Betulnya betul, guyonnya betul. Nah, ini kan. yang dikhawatirkan. Jangan main-main masalah masalah hubungan hubungan apa e, suami istri harus berhati Halo. Nah, Mengkhawatirkan. Kemudian masalah andil, bagaimana andil? Anu. Jadi masalah beberapa yang dimasalahkan Pokoknya dari Islam begini Pertama harus kita tahu asyarika atau syirka Andil dan Islam andil dalam Islam itu begini uang mata uang dengan mata uang ini dicampur jadi satu dengan dicatat catatan yang tertentu ini campur di satu untuk menjadi sekut kapital untuk menjadi pesmal nah, ini namanya syarikat selain ini nggak boleh jadi Pak A dengan Pak B sudahlah ini mau andil syarikat namanya hukum syariat eh, hukum syariat Islam ya. Yang satu anggap punya satu juta, yang satu punya satu juta sama campur di satu Atau benda atau ini satu juta ini punya dua juta boleh total keuntungan kerugian menurut sahamnya masing-masing atau sama berasnya ini beras bengawan ini beras bengawan sama ukurannya tahu ini berapa pas lima kintal ini lima kintal, sepuluh kintal, sudah jual bersama, campur jadi satu. Tapi satu apa ini? Satu macam, satu jenis. Jadi tak ada, campur satu, jual bersama. Nah ini namanya syarikat, ini boleh. Jadi terutama uang ini. Nah, ini. Nah ini jadi satu, ini syarikat. Tidak boleh begini, satu uang, satu tenaga, tidak boleh. Atau syarikat tenaga, tidak boleh dari Islam ini orang-orang kerja tenaga loh coba tukang tukang angkat kuli kuliah kuli ya. pekerja dan sebagainya dia andil orang lima ini ayo kita kerja semua dia kerjaan ada yang angkat pasir ada yang sama kerja aja satu hasilnya dikumpulkan di bagi rata hasilnya tidak boleh karena badan kan lain-lain loh ini mungkin kekuatannya ngangkat 5 pikul. Ini kalau sudah 5 pikul nggak kuat. Ini 6 pikul masih kuat. Ini malah 5 10 pikul kuat. Wah, ini nggak adil. nggak bisa. Ini rojok malas ini. Ya, ini agak malas, ini agak giat, ah, macam-macam. Jadi syarikat badan ini nggak boleh. Syarikat dalam uang tadi. Nah, satu campur ya satu, baru nanti dijalankan ada cara-caranya kalau rugi ya bersama, untung ya sama. Nah, waktu waktu mau berhenti ya boleh saja syarikatnya Rasul. Nah, ini namanya syarikat. syarikat. Nah, syarikat-syarikat yang dijalankan apakah cocok begini atau tidak? Kalau tidak, berarti syariat tidak mengakui. Nah, jadi untuk melakukan andil dari syarikat ini harus kembali kepada faslur atau babus syariat, syariat supaya tidak keliru. Nah, ini diantara syarikat. Jadi sebelum dimasalahkan keuntungannya bagaimana bagaimana, syarikatnya dulu harus kita tahu. Kalau sudah pokoknya ini sudah benar, baru dibahas keuntungan. Bagaimana keuntungannya? Lihat sahamnya, modalnya. Anggap sekali ini satu juta, ini dua juta, lalu dapat keuntungan tiga ratus. Yang model uh, sahamnya satu juta ada berapa? 100, yang sahamnya dua juta dapat ratus. Nah, lain kali rugi juga 300. Yang punya 1 juta ruginya 100, yang punya 2 juta ruginya 2, 200. Nah, ini. Dikerja bersama atau seakan orang orang pekerja ya boleh saja. Tidak ada urusannya pekerja. Nah, ini masalah syarikat mandiri. Kemudian ada orang tanya, membaca Quran dengan hati bagaimana? Kalau dengan hati itu tidak baca ya? <laughs> Meng apa ingat-ingat ya, jadi membaca itu mau siapa ada suara yang namanya membaca itu qiraah qiraah yaqra'u qiraatan ya itu membaca membaca membaca ini ada suara kalau dalam hati itu tidak membaca, meng, meng, mengangen-angen, nah, Jadi dalam, jadi angen-angen sulit. Maka orang junub, orang junub atau perempuan hilang nifas membaca Quran tidak boleh, mengangen-angen Quran dalam hatinya boleh. Ada orang junub, sudah dia dalam hatinya ini ada geraknya Quran, apa hatinya ini, ya. Jadi dalam hati ada. Tapi bisa tidak, itu boleh apa-apa. Tapi kalau membaca ini nggak boleh sekarang orang sholat. Sholat wajib baca fatihah. Wajib membaca fatihah. Fatihah dibatin dalam hati, sholatnya tidak sah. Kadang-kadang ada orang sholat, eh, ada, eh, ada orang sholat. Sholat fatihahnya dibatin. Banyak itu. Ini harus diperhatikan. Allahu Akbar. Sudah. Ini bibirnya gerak, bibirnya gerak. Tapi tidak ada suara. Tidak bersuara, tidak baca. Hanya bibirnya gerak mengikuti hati. Gerak saja bibirnya, tapi mengikuti hati. Itu namanya batin, tidak sah. Sebab harus qiraah, dibaca Fatihah itu. Malah membaca ini syaratnya ikhrajul huruf min makharijiha. Harus mengeluarkan huruf. Sudah. Syarat lagi harus dia sendiri mendengar. Wa an biha nafsahu. An yasmi'a biha nafsahu. Dia memperdengarkan pada dirinya sendiri. Itu bacaan. Nah, masalah. Jadi bacaan, bacaan tahu. Jadi semua rukun kauli dalam sholat tidak boleh dibatin. Itu bukan membaca, jadi melihat Quran dan angen-angen. Belum baca itu. itu. Jadi melihat Quran melihat dengan hati saja. Jadi matanya melihat Quran hatinya angan-angan. Sama dengan baca surat saja mikir. Ya, akhirnya tidak baca ini. Ya, itu bukan membaca. Kalau membaca mesti ada apa? Suaranya ada. Ini masalah. Nah, begitu itu orang junub boleh asal tidak pegang, taruh Qurannya, dia lihat. Artinya yang apa? Yang gerak artinya, mulia baca. Orang junub. Ha, eh perempuan haid dan nifas ini bu karena bukan apa namanya bukan baca jadi bolehkah membaca Al-Quran itu di hati nah, jawabannya itu bukan membaca membaca angan nah, ini jadi yang dinamakan baca Quran fadilahnya sekian sekian sekian itu itu ada membaca harus bersuara kalau kita kembali hadis Nabi mengatakan man qara'a harfan min kitabillah. Qara'a artinya membaca termasuk Fatihah dalam surat salat, surat dan salat itu namanya membaca, membaca. Membaca harus suara. Dan hati ini adalah nangan-nangan nah, boleh saja sampai jomblo itu boleh. Hanya boleh. Taruh Quran lihat artinya saja yang keras Ini pun. Di mana saja boleh. WC sudah duduk sampai kencing ambil tulisnya Nah, dalam hatinya memang hatinya harus dikir, kata Allah mukhrus ini dikir. kalbi seri lalu kedua orang tanya masalah menyembelih ayam ayam banyak yang disembelih doanya satu kali bagaimana boleh nggak nah, membelih ayam itu tidak wajib mendoa baca bismillah pun hanya sun sunnah membelih ayam Nah sekarang baca bismillah, wah, yang maksud baca bismillah. Baca bismillahnya satu kali, boleh saja. Atau satu Bismillah satu bismillahirrahmanirrahim, lagi bismillah, nah, boleh saja. Tidak bismillah ya boleh, boleh karena hukumnya hanya sun, sunat, tidak wajib. Nah, kalau tanyakan, boleh kan? Boleh saja. Ambil motong ayam atau menyembelih ayam 25. Pertama kali, bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Yang lain sudah dapat bismillah, kasih lagi. Kali 25. Asal motonya betul kan boleh saja tuh. Tidak apa. Sudah pertama kalinya pun tidak pakai bismillah. Ini ya, ambil ayam, potong. Potongnya syariat ini. Ya jalan boleh saja potong, ambil lagi potong, potong lagi. Tidak apa-apa tanpa apa. Bismillah. Boleh saja. Nah, afdolnya, sunnahnya pakai apa? Bismillah. ada jalan caranya ini sunnah, sunnahnya. Jadi mau motong ayam, kambing, sapi dan sebagainya sama saja. Jadi tidak pakai bismillah boleh karena bismillah ini Nah, Jadi membaca bismillah dalam menyembelih menyembelih hewan adalah sunnah. Nah, itu tidak boleh sampai mati kalau saya mati nggak boleh menjadi maitah bangkai kalau saya mati ya ditembak jangan di jangan digasak saya mati bulunya saja atau sayapnya jatuh sudah masih hidup potong sembelih nah, jadi mau mau sembelih tapi demikianlah lalu masalahnya lagi orang perempuan nazar etikaf lalu setelah etikaf datang bulan nazar berapa empat hari umpama kalau lama ini atau jam-jaman Nazar lima jam, dia nazar lima jam di masjid. Baru naik masjid satu jam, datang bulan. Wajib keluar. Keluar dari masjid, oh, tidak boleh, tidak jadi. Nanti dia mengkodok, mengulangi. Jadi wajib dia mengulangi, karena belum selesai. Jadi perempuan nazar ketika sudah ke masjid, kira-kira satu jam, Ya, paling nanti lima jam atau sehari atau dua hari. Lalu datang bulan, ya gimana? Ya sudah. Batal ya, tikafnya. Keluar dari masjid. Kapan-kapan, kalau sudah selesai, selesai mulai Masalah lagi ada orang jariah marmer atau tekel dan sebagainya, poslen masjid. Sudah. Lalu ada orang memberikan poslen umumnya atau tekel ini di masjid. Lalu oleh takmir masjid ditaruh di WC, dipasangkan di WC. Ini boleh apa enggak? Dilihat yang wakaf tadi bagaimana. Kalau dia wakaf secara mutlak, ini Pak untuk masjid. Loh, kalau untuk masjid tidak boleh dipasang di WC karena orangnya memutlakan suaranya apa menentukan ucapannya untuk masjid adalah datang kuslen atau tekel apa saja lah pak ini pak Mir ya ini syariah saya wakaf ini tekel wakaf untuk masjid sudah dipasang di WC tempatnya istinja ini jelas tidak boleh karena WC itu bukan masjid nah kalau orang yang mengatakan ini pak saya wakafkan untuk eh, apa kebutuhan masih sampai ya kebutuhannya sekarang masjid ini butuh ada WC dibuka. Ini dipasang boleh enggak? Dia katakan satu sangat boleh ya boleh saja. Karena untuk kebutuhan segalanya. Ya lah ya apa toharonya, ya istrinya dan sebagainya. Nah, jadi harus hati-hati. setiap punya Nah, segi afdolnya yang lebih dibutuhkan. Jadi <laughs> segi afdolnya yang lebih di dibutuhkan. Sekarang mana yang sangat dibutuhkan? Nah, sekarang ada wakaf ini sudah terserah sampean. Saya serahkan kepada Pak buat apa? Pokok saya serahkan wakaf untuk kepentingan daerah mas. Gitu. Main masih macam-macam. Daerahnya ini ada WC, ada ini, ada ini macam-macam. Bukan untuk masjid juga ya, bukan khusus masjid untuk terserah sampean. Lalu ini dipasang di mana yang lebih afdol? Yang sangat dibutuhkan. Karena sodako itu yang lebih afdol yang sangat dibutuhkan. Sekarang masjidnya sudah lengkap, sudah lengkap masjidnya. Sudah cukup. Hanya terasnya sana belum, nah, tidak terasnya. Sekarang kamar mandinya belum, kamar mandinya tidak belum. Nah, ini olehnya nggak beli Jadi mana yang dibutuhkan? Sebab kalau dia tidak dibutuhkan, nah, bagaimana ada artinya? Nah, <clears throat> Jadi kalau ada orang wakof wakof itu kembalikan kepada syarat yang mewakafkan Al-waqfu ala syartil waqif Wakaf-wakaf itu bersyarat yang wakaf eh, Jadi harus tahu Tapi kalau nama masjid Jangan lagi dibenci Ditaruh di madrasah pun tidak boleh Namanya orang yang mengatakan ini Saya wakafkan untuk masjid Ditaruh di langgar Surat tidak boleh Ditaruh di madrasah tidak boleh kalau dikatakan di masjid ini, di dalam masjid lain juga tidak boleh. Jadi al-waqfu ala syartil waqif. Nah ini, ini takmir takmir masjid ini harus tahu kalau menerima atau panitia apa-apa apapun kalau menerima wakaf harus tahu dijelaskan betul ini untuk apa, digunakan apa. Nah, Kadang-kadang oleh wakaf itu menentukan, tapi dalam keadaannya tidak bisa diterima. Bagaimana? Ada wakaf di masjid sepanjang babutnya baik, apa ini karpetnya sudah bagus ada wakaf ini pak saya wakaf karpet ya tapi saya minta ditaruh di muka sok awal jawab saja tak ya nanti dulu maaf ini saya perlu dia buka sudah ada dan ini semuanya sudah bagus kalau sampai syaratkan begini wah kita nggak bisa kalau saya melakukan untuk masjid terserah taruh di belakang tayangan terserah nanti bagaimana Wanda pak harus taruh di muka tak bisa menentukan tidak bisa karena sudah ada Nah ini salah ini. Ini tidak bisa kesana namanya. Kalau sudah ada apa tumpuk begitu, tumpuk-tumpuk sampai kalau semua ke seratus orang wakaf taruh di muka semua kan cerita itu. ini. <laughs> Bagaimana? Nah, di sini iya harus sana. Apalagi di masjid babutnya apa bagus, wakaf yang tujuan minta ditaruh apa ditaruh di muka. Bagaimana? ini tidak tidak bijaksana itu Kemudian ada takmir masjid membeli minyak wangi dari uang masjid untuk meminyaki karpetnya. Ini boleh nggak? Nah, dilihat uang masjid itu digunakan keperluan masjid. Sekarang mengapa karpetnya kok diminyaki? nah ini masalahnya. Wah ini karpetnya umpamanya bau nggak enak dan sebagainya untuk orang-orang sholat tiada nah, kalau gitu masih kepentingan masjid ini kepentingan masjid boleh makanya diberikan untuk tempat masjid boleh nah, ini, nah, ini boleh saja jangan kepentingan bayar sendiri dia beri bimbingan maunya masjid pakai sendiri <laughs> ini tidak boleh biasa saja Kemudian ada orang Kalau membaca doa, tahlil dan sebagainya, khususan ila ruhi sama khususan li ruhi. Ini bagaimana? Apa perbedaannya? Ya boleh saja sama. Ila li maksudnya sama. Kepada atau untuk. Jadi al-fatihah itu ila arwahi anu anu anu wa khususan li ruhi fulani sudah sama saja. Tapi lebih terkenal, lebih tersulit dipakai ulama-ulama ilah. Jadi pakai apa? Ilah. Wa khususan ilah ruhi. Jadi wa khususan ilah Kemudian yang ditanyakan lagi membaca ayat kursi, mengapa tidak pakai bismillah? membaca Quran itu memang sunnah pakai bismillah. Tapi dalam ayat kursi ini sudah menjadi rangkaian di tengah-tengah baca fatihah dulu jadi sudah lalu ayat kursi jadi sudah langsung sama dengan kita baca Quran sudah langsung ini tidak usah pakai bismillah mulai saja kalau mulai mau baca sekarang mau mulai baca bismillah ayat kursi pertama kali baca sunnah bismillahirrahmanirrahim tiap baca Quran sunnah baca bismillah malah ta'awud sekali nah, pertama kali ta'awud baca Quran terus Zakaratul Quran fasta'id billah. Jadi baca ta'awud ah, terus bismillah. Yang sunnah pertama itu adalah a'udzu. Nah, terus terangkan dengan bismillahnya sekali. Ini dalam rangkaian dalam Fatihah, terus Al-Kursi, Qul dan sebagainya. Nah, karena Qul ini dibaca satu surat, suratnya ada bismillahnya, walaupun bismillah ini tidak masuk lingkungan surat, tapi pembukaannya ada bismillah dibaca sekali. Nah, ini masalah bisa baca nggak baca terusan tapi afdalnya ya apa itu Golgonya tiga kali Ya, tiga kali Golgonya tiga tiga kali Bismillah semua Oh bismillah, ya bismillah semua. Karena surat saja. Oh, iya. Satu surat, satu surat, satu surat. Satu surat lengkapkan sesuai dengan isi Al-Qur'an. Walaupun bismillahnya tidak masuk ayat daripada Qul, lain Fatihah. Ayo baca sekali. Jadi diulangi. Ya diulangi. Lalu afdolnya itu lagi. Lalu ada orang tanya, orang mempunyai toko, jual belinya tanpa ijab kabul. Al ijab wal kabul itu ijab kabul. Cuma lama-lama ijab kabul. diringkas jadi cap kabul. Tapi kadang keliru cap kabul. <laughs> <laughs> ya ditanya klip cap kabul <laughs> eh ini namanya jadi cap cap kabul <laughs> ya, ya, ya, jadi hijab hijab kabul ini siro ini hijab kabul menjadi cap cap bukan cap tapi cap kabul cap kabul ya nah, nah sekarang jual beli ini sudah boleh nggak apa-apa sudah orfan ini jadi maksudnya sudah orang jual, ini sudah ikut jual, dia beli, ya beli. Tapi afdolnya dia pakai saya jual, saya beli. Umumnya kita ke toko apa sudah tidak apa-apa, boleh saja. Kadang-kadang saya taruh ada harganya dan sebagainya, memang dia niat jual. Dan bukanya sudah untuk jual. Yang beli sudah beli. Nah, beli saja. Sudah ini beli bawa pungkut, bawa bayar uang sudah. Kalau tidak katakan saya jual, saya beli, nah, itu sudah boleh. Jangan lagi di toko nih, biasa-biasa kan banyak. Tapi afdolnya bagi saya jual, saya Nah, tidak apa boleh. Jual ya semua di toko di mana itu sudah sudah hafal. Sama apa saja. Tapi kalau bisa, saya rasa demikian dan masih ada soal insya Allah kita jawab di muka dan ada beberapa yang minta para fatihah muka mendapat apa yang dimaksudkan dengan barokah al-fatihah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وعافنا ممن عافيت وتولنا فيمن توليت وباركنا فيما اعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت اللهم اجلنا من ضرر واغننا من مطر اللهم اجلنا من ابتلاء واغننا من ابتلاء اللهم ارزقنا من الهدى من لا تنساها من عمل ازكى من اخلاق اطيبها ومن أرزقك لها من عافيتك ولا من الدنيا خيرا ونقض عينها اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة من عذاب النار اللهم اغفر الشر الفتن والمحن والبليات ما ظهر منها وما بطن اللهم اغفر الشر الظالمين والحاسدين والمؤمنين والصدق والكافرين فيما شئت وكما شئت انك على كل شيء قدير اللهم انفعنا بما علمتنا الشر الذي ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا الشر الذي ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا الشر الذي ينفعنا اللهم بارك لنا فيما اعطيتنا فيما رزقنا اللهم ارزقنا وارحمنا وقاضي اجعلنا واولادنا وذرياتنا المسلمين اجمعين ايمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا وعملا صالحا ومالا كثيرا وفيرا وفرحا حلالا طيبا وعمرا طويلا موافقا بطاعتك يا الله الصحة والسلام والعافية والقوة والمتان والنصر من أرض الكافرين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعنا مرحوما وتفرقا تفرقا معصوما وعملنا من مقبولا وصحينا سعيا مشكورا وجهادا جهادا النصر ودمنا دما مغفورا اللهم ربنا تقبل منا يا نصر العليم وتب علينا انك تواب رحيم واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم انا نسالك العافيه والمعافاه لدينا في الدين والدنيا والاخره برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين ارحمنا وصلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الفاتحة Thank you.